طيب قال رحمه الله باب الخوف من الشرك bab rasa takut dari kesyirikan. Nah, lihat bagaimana beliau menguraikan dalil dengan mendahulukan firman Allah ancaman buat pelaku syirik, syirik akbar maupun syirik ashar. La yaghfirullah. Tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, ini yang dekat Karena kalimat an dan yushrak itu fiil dan huruf masdar yang bisa sehingga bisa ditakwil menjadi masdar dan masdar yani isim nakirah dengan dalam susunan kalimat yang negatif itu menunjukkan mana yang umum. Jadi meliputi syirik akbar dan syirik ashar. Qala rahimahullah fihi al-masail al khawf min takut dari kesyirikan dan ini pun penting. Sudah kita mengenal tauhid, keutamaan-keutamaan tauhid. Nah, buahnya ya, itu kita tanamkan itu adalah milik yang berharga di dalam diri diri kita. Maka hendaknya dijaga, bahkan dalam sebagian riwayat hendaknya mestinya kita jaga lebih dari tubuh kasar kita, walaupun harus dilemparkan ke dalam api. Ya, tidak kita tidak suka untuk kembali kepada kesyirikan tersebut kembali kepada kejahilan, kekafiran setelah Allah menyelamatkan kita. Nah, jadi hmm. merupakan ya ini artinya upaya untuk menyelamatkan atau menjaga tau tauhid. Sehingga setelah kita mengetahui keutamaan-utamanya kita harus menghindar, berusaha untuk menghindar dari segala macam yang bisa merusak merusak tauhid tersebut. Nah, Allah menyebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat-ayat yang lain innallaha fa innallaha harrama 'alan nar. Naam. Fa innallaha harrama 'ala Naam. Ah, harrama 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar. Innahu man yushrik billah fa innallaha harrama 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar. Orang yang berbuat syirik maka Allah haramkan dia mendapatkan jannah dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan yang kedua anna riya syirik Bagaimana dalam hadis? Riya itu termasuk syirik walaupun tidak menyebabkan kekal di dalam neraka, tapi orang-orang yang berbuat syirik kecil ini, ria ini hancur amalannya. Hancur amalannya, rusak amalannya. Tidak ada guna, tidak ada gunanya, sia-sia amalan yang dia lakukan. Nah, dengan apa namanya yang dicampuri oleh ria ini. Asalisa annahu min asyirkil asghar, bahwa ria itu termasuk syirik syirik asghar. Bagaimana dalam riwayat? Ar-rabi'ah annahu akhwafu ma yukhafu minhu ala salihin. Bahwa syirik asghar inilah yang paling dikhawatirkan jadi ya, yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap orang-orang saleh. Siapa mereka? Para sahabat lebih dahulu. Kalau para sahabat saja dikhawatirkan terjerumus ke dalam ria, apalagi kita. Di kalangan sahabat itu ada Abu Bakar Siddiq, ada yang sembilan orang lainnya yang masuk surga tanpa hisab wala adab. Yang tentunya apa? Tentu saja mereka adalah orang yang bersih dari syirik akbar dan akbar. Nah, itu pun masih dikhawatirkan oleh Rasulullah, diingat-ingatkan oleh Rasulullah. Apalagi kita. Nah, al khawisah qurbul jannati wan nar, dekatnya surga dan neraka. Nah, seperti dalam hadis Rasulullah, "Man laki Allah la yusyriku bihi syai'an dakhalan jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan dakhalan nar." Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak berbuat syirik, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, dia masuk sur surga. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia berbuat syirik, nah, maka dia masuk neraka. Salisa al-jam'u baina qurbihima fi hadisin wahid dalam hadis tadi. Jadi digabungkan dekatnya surga dan neraka itu dalam satu ha, satu hadis. Man laki Allah la yusyriku bi syai'a dakhalal jannah wa man yahu yusyriku bihi dakhalan dakhalan nar. Sabiah annahu man laki yahu la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man yahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar walau kana min a'badin nas walaupun dia orang yang paling ahli dalam ibadah, paling banyak ibadahnya, tapi dia datang bertemu dengan Allah dengan keadaan dalam keadaan mem mempersekutukan Allah dalam ibadahnya. Salat dia salat juga berdoa kepada Allah, masya Allah. Tapi dia juga meminta kepada sesuatu selain Allah. Dia panggil-panggil segala sesuatu selain Allah, ya fulan, fulan, ya fulan. Nah, selamatkan aku. Ya, Nah, minta diberi syafaat. Izinkan aku mendapatkan syafaatmu. Nah, tolong aku di hari ke petaka nanti. Ya subhanallah, gugur ramalannya. Nah, doanya banyak, masya Allah. Ibadahnya, salatnya, tilawatul Qurannya, zikirnya, apalagi. Nah, tapi mempersekutukan Allah dalam ibadah tersebut semua menjadi berantakan. Habaan mansurah. Nah, yang di atas ya siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak berbuat syirik, tidak mempersekutukan Allah dalam hal apapun, dalam hal ketaatan, cinta, dalam hal ibadah-ibadah yang lainnya, kemudian nah, perbuatan-perbuatan yang lainnya, dia masuk surga walaupun dia melakukan dosa besar. Nah, dan tidak sampai pada kekufuran, dia tidak meninggalkan sholat, ya, tidak menganggap halal apa yang haram, nah tidak mengharamkan apa yang halal tidak menghina atau menodai syiar-syiar Islam ya nah itu mudah bagi Allah untuk mengampunkannya walaupun dia mungkin melakukan kezaliman terhadap susah sesama seperti kisah pembunuh 100 jiwa kan urusan nyawa berat itu urusan nyawa apalagi yang dibunuhnya yang terakhir 100 itu ahli ibadah nah tapi Subhanallah mudah bagi Allah. Kenapa? Ada tauhid dalam hatinya. Ada tauhid dalam hatinya, ada keinginan dia untuk memperbaiki diri. Nah, walaupun dia belum beramal saleh, baru keinginannya apa? Ingin nah, meninggalkan kampungnya yang jahat penuh dengan orang-orang jahat. Dia ingin ke kampung lain yang penuh dengan orang yang baik. Nah, mati di tengah jalan diselamatkan oleh Allah dengan mengirimkan malaikat rahmat membawa rohnya minah seperti dalam ingat dalam fadl, bab fadl tauhid wa may kafir min hadis Anas bin Malik hadis kursi ya ya bin Adam lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a ataituka bi qurabiha maghfiratan nah yakin nah tapi periksa ya periksa diri kita Nah, mana syirik yang sudah kita tinggalkan? Syirik akbar. Mungkin mudah. Nah, syirik asgarnya, siapa yang berani menjamin bahwa dia bersih dari riak, sum'ah? Nah, siapa yang berani menjamin bahwa dia bersih dari nau syirik, Nau syirik bersih dari maasi. Nah, siapa yang berani menjamin dia selamat dari dosa? Satu hari saja. Qala saminah Al-masalatul azimah. Perkara yang sangat besar. Su'alul khalil lahu. Permintaan Al-Khalil Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lahu untuk beliau walibanihi dan untuk anak cucunya. Wiqayata ibadatil asnam. Perlindungan. Minta kepada Allah agar, agar dijaga. Jangan sampai menyembah berhala. Atasnya Nabi Ibrahim, Imamul Hunafa, Imamul Anbiya, masih mengkhawatirkan dirinya wajnubni untuk dirinya lebih dahulu nah, kita membagi Allah tentunya makanya selalu diingat kalau tingkat nabi saja khawatir untuk jatuh dalam kesyirikan apalagi kita nah kalau orang-orang setingkat para sahabat saja dikhawatirkan oleh Rasulullah jatuh ke dalam syirik asgar apalagi kita nah qala at-tasi'ah i'tibaruhu bihalil aktsara timbangan beliau tentang keadaan orang yang banyak. Jadi ketika beliau memberikan taklil apa? Rabbi innahun. Yani dalam doa beliau Allah berfirman dalam doa beliau, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak orang mayoritas manusia. Nah, tertipu mereka. Nah, al-asyirah فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري تفسير ذكره نعم لا إله إلا الله كما ذكره البخاري يعني mengkaji dari semua bab ini. Nah, makna la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah satu-satunya. Nah, adanya nafi wal wal isbat atau Allah alam mungkin Nah, apa namanya? Bisa juga terkait dengan yang sebelumnya yang kesembilan itu. Beliau berlindung pada Allah dari menyembah berhala ini menunjukkan apa penafian kalimat la ilaha illallah juga kan nah Allah al hadiyat asyarah Fadilatu man salima minasyirk Keutamaan orang yang bersih dari syirik Dan betul-betul azim Betul-betul azim Nah Mulia agung sekali orang yang bersih dari syirik. Bersih dari syirik akbar. Bersih dari syirik asgar. Atau bahkan bersih dari nau minas syirik. Bersih dari maaf, maasi. Bersih dari nam, bid'ah. Nah. Wallahu alam bisawab. Nah ini fawaid ataupun masail-masail yang merupakan ringkasan dari bab ini. Nah, penting kita untuk selalu mengulang-ulang doa, minta kepada Allah jauhkan dari syirik. Selalu kita memuhasabah, sempatkan ya, sempatkan saat-saat kita mungkin menunggu waktu-waktu sholat. Di saat-saat seperti itu kita mengoreksi apa perbuatan saya yang saya lakukan tadi ketika menunggu sholat atau di dalam nah, di dalam perjalanan ke masjid ya di rumah ketika berwudu apa niat kita untuk ketika berwudu datang ke masjid ya kembali selalu selalu selalu untuk kita muhasabah. Nah, orang mukmin itu ringan menghisap mereka di akhirat karena di dunia mereka selalu menghisap dirinya. Hadisnya memang lemah dinisbahkan kepada Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu kata sebagian ulama, lemah. Tapi maknanya sahih. Itu sifat orang yang mukmin, selalu dia memuhasabah, mengoreksi dirinya, menilai dirinya, mencela dirinya.